Seberapa banyak yang telah kau berikan untuk kepentingan dakwahnya Nabi Muhammad, untuk perjuangan Nabi Muhammad. Bukan seberapa banyak yang kau kumpulkan. Koleksi 16 atau 60 mobil antik. Koleksi 60 mobil. Harganya selangit. Rumahnya ada 27. Bagus. Bukan dilarang utang seperti itu. Asalkan pak Sedekahnya juga seimbang. Tapi yang menjadi rendah adalah menjadi budaknya dunia dan dia adalah menjadi hamba dunia adalah jika yang dikumpulkan adalah banyak tapi subhanallah oleh Allah diberi di dalam hatinya kekikiran sehingga kecintaannya kepada dunia. Jadi mengeluarkan duit berat sekali. sumbangan Sumbangannya paling sejuta dua juta sudah gede padahal dia adalah miliaran. Tapi begitu sebaliknya kalau sudah orang buka hatinya seorang tukang becak berapa penghasilannya sehari ternyata dia tidak lupa untuk mampir ke masjid memberikan uang infak ke masjid dalam sehari tidak kurang dari 5 ribu sehari 5 ribu tolong dikalikan berapa itu 5 ribu ini seorang tukang beca karena memastikan dirinya untuk melakukan sholat bahkan ada penjual yang menjual setiap ke toilet masjid dia merasa bahasanya pertama menggunakan masjid maka dia harus memberi kalau biasanya orang bayar 1000 di pom bensin ternyata dia mengatakan setiap hari saya harus ngasih uang 3000 sampai 5000 saya tanya berapa tahun ibu di sini? Sudah 20 tahun. Tak hitung berapa juta. Zuhud. Zuhud itu biarpun orangnya fakir, Hah? ternyata dia mudah untuk mengeluarkan uangnya. Kaya pun begitu. Kaya bukan terlarang sebab kaya jatah Sayyidina, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya. Siapa yang menjadikan Sayyidina Sulaiman raja? Allah. Siapa yang menjadikan Sayyidina Daud raja? Allah menjadi raja-raja hebat, besar. Kalau zaman itu negeri adidaya. Kejayaannya pada zaman itu adalah zamannya Nabi Sulaiman yang Dunia yang megang Nabi Sulaiman. Gak main-main. Akan tapi beliau adalah sangat zuhud.